Sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bertemu kembali dalam satu majelis Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. <clears throat> Sebelum kita masuk pada pembahasan yang terakhir, sedikit kita murojaah apa yang pernah kita bahas dari awal pertemuan bahwasanya Al-Qur'an mempunyai beberapa nama. Al-Qur'an mempunyai beberapa eh, eh, Al-Fatihah mempunyai beberapa nama. Nama yang pertama apa maksudnya? Nama dari Al-Fatihah. Yaitu Umul Umul Quran. Selanjutnya selain dari Umul Quran, Sabu Al-Masani, Sabu Al-Masani. Di dalam Al-Fatihah itu mengandung beberapa kandungan di dalamnya. Coba sebutkan di antara kandungan yang ada dalam Al-Fatihah sebelahnya, Mas kalau nggak bisa nanti sebelahnya yang pertama dalam Fatihah di dalamnya mengandung apa penjelasan tentang ya sebelahnya tentang tauhid tentang tauhid belakangnya dari ayat yang keberapa yang menunjukkan tentang inti sari dari Al-Fatihah. sari dari Al-Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena stain santa. Kemudian kandungan yang selanjutnya selain tentang tauhid slide tentang tauhid apa? Nah. Sebelahnya. Selain tentang tauhid berisi tentang Iya. Belum? Ya, sebelahnya bagaimana? tentang hari hari akhir santa sama kemudian selanjutnya mas selain tentang hari akhir yaumul mi'ad yaumul jaza dan tauhid ada lagi kandungan dari al-fatihah tasri yaitu tentang syariat-syariat syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian ada lagi tambahan tentang asma wa sifat. Iya. Boleh. Ada lagi Mas tambahan? Dari Al-Fatihah tergantung apa di dalamnya? Ya. <clears throat> Kemudian Eh, Al-Fatihah dia mempunyai beberapa keutamaan, keistimewaan. Ya, keistimewaan. ya, sebutkan keistimewaan yang pertama. Mungkin belakang, ya. Apa? Keistimewaan dari Al-Fatihah. Apa kira-kira? Ya mungkin bisa dibantu Mungkin ada yang sebelahnya Istimewaan Al-Fatihah Afdoliyah Ya Saya kira Mm -hmm. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Tadi masuk yang itu tadi. Mungkin ada yang bisa nambahkan? rukun rukun sah sholat ya ya ada lagi yang nambahkan mungkin sebelahnya ada ya oh pertama ya mungkin ada yang bisa nambahkan belakang ada yang bisa nambahkan tentang keutamaan dari e, al-fatihah ini jadi Al-Fatihah ini adalah paling afdolnya surat ya, surat dari kitab Allah dalam Al-Qur'an sebaik-baik surat paling afdolnya surat adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya. <clears throat> Kemudian dia adalah tadi sampaikan rukun dalam sholat Barang siapa man lam yaqra bi Fatihatil kitab Barang siapa dia tidak membaca kitab e, dalam Al-Qur'an dalam salatnya dan membaca Al-Fatihah, fala salata. Maka tidak ada salat, tidak dianggap dia salat. Ya. <clears throat> Kemudian dalam Al-Fatihah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya membagi atau di sini Allah yunajil abda fis shalah berbicara berbisik ya kepada hambanya kepada hambanya yaitu ketika hamba tersebut membaca al-fatihah kosam tu baini wa baina abdi ya, aku bagi solat antaraku dan antara hambaku ya, bagi di situ dan kemudian kemarin terakhir sampai pada halaman yang ke-16. Bisa dilihat di situ yang tengah paragraf yang ketiga. Wa idza qala maliki yaumiddin. Ya, dalam Al-Fatihah menurut qiraah yang kita baca ya adalah maliki panjang banyak ya maliki yaumiddin Walaupun mungkin di sana ada yang mengatakan atau yang membaca Maliki. Itu Maliki. Tapi e, menurut kiroah yang kita baca dari kiroahnya Hafiz An Ashim itu bacanya panjang Maliki. Qala majadani abdi ya, hambaku memujiku memujiku abdi hambaku wal majdu dan pujian yadullu ala azamati wal mulk keagungan menunjukkan tentang keagungan atas keagungan dan kekuasaan al mulk wa inna maqala fi hadhil ayah dan sungguhnya ya dia berfirman dalam ayat ini Maliki yaumiddin majadani abdi li li'annal mulka fihi majdun wa atmatun wa sultatun. Ya. Karena yang namanya li li'annal mulk yaitu kerajaan, kekuasaan di dalamnya ada pujian, kebesaran dan kekuasaan. Sultan. Hada wasabab. Ini dia adalah sebab. Walihada qala walihada Arab. Oleh karena itu orang Arab ya punya pepatah atau mempunyai ungkapan fi kulli syajarin narun jadal marhu wal afar. Dalam setiap pohon fi kulli syajarin narun ada yaitu api. Wastamjada dan api yang kuat yang dia memancar dari pohon tersebut al marhu ya, bal afar ini mungkin bagian dari pohon yang dia mempunyai apa itu kalau dibakar dia mempunyai api yang sangat kuat ya ini istamjada bimakna yakni kawiyah istamjada maknanya adalah kawiyah kuat ya Kawiyah kuat Lianna wazna istaf'ala Karena sesungguhnya wazan istaf'ala Bagi yang belajar sorof Ada pelajaran sorof ya? Ada? Sorof Ada? Pernah belum? Ada enggak? Ada ya? Istaf'ala Yastaf'ilu ini kebiasaannya kalau diawali dengan is seperti itu maknanya adalah at yaitu meminta. Ya, kebanyakan seperti itu walaupun tidak mesti. Ya, walaupun ada pengecualian termasuk yang di sini. La yalzamu ayyakuna bi makna tolab Wazan istaf'ala tidaklah dia melazimkan, tidak mesti. Dia bermakna at meminta kebanyakan memang meminta isti'anah yaitu meminta pertolongan istighosa ya kemudian istighfar istisqo ya lama-lama pakai ismua ya istiqomah ya. istifsar meminta penjelasan tafsir istifsar Ya, milu wastaqnallahu. Contohnya di sini wastaqnallahu. Ini bukan maknanya adalah at-tolab, ya. Cukup ya Allah ya. Allah itu Maha cukup. Wastaqnallahu. Wa yaumuddin tadhhar fihi azamatur rabbi ansa Dan hari pembalasan itu menampakkan atau tampak di dalamnya keagungan Arab yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Arab itu dapat penjelasan kalau dia memakai alif lam ya. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Arab. Adapun kalau dia terlepas dari alif lam rob seperti itu. Itu boleh digunakan untuk selain Allah. Contohnya apa? Rabbul Gunam Pemilik apa? Pemilik kambing Namanya Rabbul Gunam Nih Dalam hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang tanda-tanda kiamat Salah satunya adalah ketika seorang anak itu ya melahirkan rob nah, melahirkan apa Rabbataha, tuannya itu pakai kata robba, robbataha. <clears throat> pemilik, ya, pemilik. Ini, jadi kalau dia pakai alif lam khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia terlepas dari alif lam maka boleh ya, boleh jika dia bersandar kepada selainnya Rabbul Gunnah, ya. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa khasa'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamasa Khasa'at yaitu tertunduk Al aswat jamak dari saut suara-suara Suara-suara itu tertunduk melemah ya lirrahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamza. Dan tidaklah kamu mendengar kecuali dianya hamza, yaitu hams. Hanya suatu yang sangat apa itu lemah, ya, hams. Kayak bisikan, kayak ya. ini. Wa fi ya, e, wa fi dzalikal yaum la yatakallam ahadun. <clears throat> Dan di hari tersebut, di hari kiamat, La yatakallamu ahadun. Tidak ada seorang seseorang pun yang dia berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba." Pada hari tersebut yaqumur ruhu wal malaikah Ruh di sini maknanya adalah malaikat. Pendapat yang roji di sini adalah malaikat Jibril. Ar-Ruh adalah malaikat Jibril. Dan juga malaikat yang lainnya. Sofa dengan cara berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adina lahu. Tidaklah mereka berbicara kecuali orang yang Allah izinkan baginya untuk berbicara. Wa qala dan dia akan berbicara dengan benar. semua. Ini kengerian salah satu kengerian di hari kiamat. Orang nggak akan bisa berbicara ya kecuali Pak ya apa yang telah Allah izinkan baginya. Dan waktu itu nggak ada orang yang bisa berbohong. Kalau di dunia mungkin ada orang bisa berbohong. Apa yang ada dalam hatinya berbeda dengan lisannya. Akan tapi di hari kiamat nggak mampu seorang untuk berbohong. Nih. Waqala azza wa jalla wa wa wujuh lil qayyum wa wujuh tertunduk itu wajah-wajah al wujuh lil qayyum itu kepada zat yang maha hidup yang maha berdiri sendiri dalam ayat yang lain Allah mengatakan wujuh yauma idin naimah Hal atak hadisul ghasyah wujuhu yauma idin khasyiah amilatun nasibah. Hal atak hadisul ghasyah Apakah telah datang kepada kalian al-ghasyah berita tentang hari kiamat? Wujuh yauma idin khasyiah, wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Amilatun nasibah. Sudah bekerja keras, sudah payah letih. Nasibah letih, tapi akhirnya tasla naron hamiyah di dunia dia sudah beramal Tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka Siapa ini? Orang-orang Nasrani Ya, Para ulama mengatakan dia adalah orang-orang Nasrani Sehingga waktu itu Umar bin Khattab ketika ketemu dengan salah seorang pendeta Ketika dilihat ya, Kemudian Umar bin Khattab menangis Kemudian dia mengatakan Ma yubkika ya amirul mu'minin apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kemudian Muhammad Khattab mengatakan kartu tadzakartu Allah ta'ala aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala wujuh yauma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah ya dia sudah bekerja letih sudah payah di dunianya coba kita bayangkan ya kita lihat sebagian orang Nasrani pendetanya sudah dia meluangkan waktu bahkan nggak mempunyai istri sibuk itu apa beribadah ya. ya ini tentunya anggapan mereka benar tapi ternyata di akhirat nanti bukanlah kebaikan yang akan didapatkan tasla naron hamiyah masuk ke dalam neraka ya ini ini kita juga harus hati-hati ya dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya ya atau bahkan berbuat suatu amalan yang itu menjurus kepada kesyirikan ya karena nanti amalan tersebut akan hilang akan hapus dan asrak talayah baton amaluka wala takunanna minal khasirin fa fi yaumi fa fi yaum eh, malik yaumiddin tamjidul rabbi ya dan di dalam ayat malik yaumiddin itu ada pengagungan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah ya Allah na'budu kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah nasta'in kami minta pertolongan di sini ada faedah kenapa didahulukan iyyaka na'budu kenapa tidak didahulukan nasta'in dulu ya. <clears throat> Qala Allahu hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Hadza baini ini antaraku wa baina abdi dan antara hambaku. Wa li abdi dan untuk hambaku mas'ala apa yang dia minta. Li annal ibadata lillah. Karena sesungguhnya ibadah itu lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wal isti'anatu lil abdi dan minta pertolongan itu untuk hamba maka didahulukan yaitu goyahnya yaitu tujuannya didahulukan dulu ibadah tujuannya adalah ibadah dan orang itu tidak bisa beribadah kecuali kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya kita dipermudah untuk beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya ibadah, semua ibadah bahkan hadir di satu salah satu majlis, majlis Allah Subhanahu wa yang diberkahi ya mengkaji Al-Qur'an mengkaji tafsir itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan Allah tidak bisa ya. maka kita pantas bersyukur ya mudah kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW man yuridillahu bi khairan Yufakihu bidin. Barang siapa yang Allah kendaki dia kebaikan, yufaqihu Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia tentang agama. Ciri orang yang dikendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan adalah dia dimudahkan untuk talabul ilmi. Dia difahamkan untuk belajar agama. Difahamkan dalam masalah agama. Ini. Maka ketika kita dimudahkan, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan minta kepada Allah diberikan istiqomah. Berapa banyak orang yang gugur, ya tadinya sergap yang namanya belajar kajian di mana-mana tak datanglah namanya futur yang akhirnya sama sekali nggak kelihatan di masjid nggak kelihatan jamaah nggak kelihatan di pengajian nggak kelihatan dia akhirnya apa futur ini minta kepada Allah supaya diberikan istiqomah <clears throat> Fal isti'anatu yataqawwa bihal insanu 'alal ibadah maka al-isti'anah meminta pertolongan itu akan menguatkan dengan pertolongan tadi itu manusia ya, alat ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kita minta kepada Allah fahiya kuwatun lahu maka dialah kekuatan ya untuknya wal ibadatu lillahi wahdah dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja ini jadi kenapa didahulukan yaitu butuh karena dia adalah goyah, tujuan. Ya, tujuannya didahulukan dulu. Tujuan kita yang meminta adalah untuk ibadah. Ya. Dan ibadah itu tidak akan mungkin terlaksana ya, itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada yumkin an aqula li syakhsin a'idni Ya, karena itu mungkin saja aku berbicara kepada seseorang, "Ah ini tolonglah aku." Walakin la yumkin an a'budu syakhsan, akan tapi tidak mungkin aku beribadah kepada seseorang. Kalau untuk isti'anah bahwa itu menolong tadi itu ah, ini bisa saja kemana saya tolonglah saya ya. Baik fulan ya, tolonglah saya. Ini boleh. Tapi namanya ibadah tidak boleh ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La yumkin an abuda syakhsan. Tidak mungkin aku beribadah kepada seseorang. li Li'annal auna li. Ya. Lakin al-ibadah al-ibadah lakin al-ibadah lillah. Karena sesungguhnya pertolongan itu ya untukku lakin al-ibadah lillah. Akan tapi ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya juju anakku la fulan ista'an nabi fulan. Boleh juga dia mengatakan aku mengatakan fulan dia minta pertolongan kepada fulan wa huwa sedangkan dia dalam keadaan hidup. Ai sa'adahu au e, wa'anahu. Maksudnya adalah dia membantunya, menolongnya. Lakin akan tetapi la yumkin an akula. Tidak mungkin aku mengatakan fulan abada fulan. Fulan telah beribadah kepada fulan li'anna al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah karena sungguhnya ya, ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja la syarikalah tidak ada ses, eh, itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti daripada yaitu surah Al-Fatihah dan inti Al-Quran adalah dari Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah Dan inti dari Al-Fatihah adalah pada lafad Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tujuan kita diciptakan di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni agar mereka beribadah kepadaku. Ai wahiduni. Ya maksudnya adalah mengesahkan aku tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. apapun. Dan ini tujuan para rasul diutus di muka bumi tujuannya adalah ini agar manusia umat ini menyembah kepada Allah saja tidak mensekutukan Allah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut ya. Dan sungguh kami utus pada setiap umat itu rasul untuk apa? An ibudullah wajtanibut supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya tauhid. Fa'idha idza qala ihdinas siratal mustaqim. Dan apabila dia berkata ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dari sisi tajwid. Ada yang perlu uh, kita sampaikan tentang huruf mim ketika ketemu dengan wawu misalkan. Itu harus jelas-jelas idharnya ya dalam kitab Syifa Ujanan di situ namanya Idhar Syafawi ya yaitu untuk dua huruf yaitu salah satunya adalah mim mati ketemu dengan wau maka di situ harus dijelaskan betul-betul idharnya ya. ya dijelaskan idharnya mungkin orang jawa mengatakan ngaget ya, ngaget alaihim tidak boleh alaihim alaihim ya, situ terjelas. jelas. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Ya. Dia berkata, hadza li 'abdi ini untuk hambaku wa li 'abdi masalah dan untuk hambaku apa yang dia minta. Alhamdulillah ya segala puji bagi Allah hadihi nikmatun azimatun ini adalah nikmat yang besar ya nikmat yang besar Ada perbedaan antara yaitu alhamdu wa syukru ya. Perbedaan antara alhamdu wa syukru walaupun mungkin secara Indonesia-nya bersama, Namanya alhamdu ya memuji ya. Syukru juga puji, memuji. Tapi di sana ada perbedaan. Kalau yang namanya uh, asyukru dari sisi alat untuk alat yang digunakan ya jadi asyukru <clears throat> dari sisi alat yang digunakan maka karena dia akan berbeda dengan alhamdu ya alhamdu kalau asyukru itu lebih luas daripada asyukru dari sisi alat yang digunakan Syukur bisa dengan lisan, bisa dengan kolbi, dengan hati, bisa dengan amal jawari. Ya. <clears throat> Sedangkan alhamdu itu terbatas pada lisan, pada yaitu syukur tadi itu eh, ya tahu, eh, karena dia apa karena asyukur tadi dari sisi alat yang digunakan dia lebih luas daripada alhamdu karena alhamdulillah cuma dengan lesan <clears throat> Kemudian dari sisi obyeknya yang dijadikan dia untuk bersyukur atau dipuji maka syukur itu lebih sedikit atau lebih yaitu alhamdulillah lebih luas daripada syukur. Syukur dia lebih pendek atau lebih sedikit ya, lebih sempit daripada alhamdulillah Karena syukur ini hanya berkaitan dengan nikmat. Berkaitan apa? Dengan nikmat. Sedangkan alhamdulillah tidak. Ketika orang memuji <clears throat> seseorang ya, maka kita memuji Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Ya Allah yang maha hidup Yang maha berdiri sendiri ya. Kita misalkan memuji seseorang ya, kamu pandai, ya, kamu hebat, kamu berani. Ya. Maka pujian ini tidak hanya terbatas pada pemberian. Lebih-lebih kalau dia habis me mengasih kita atau kita dikasih. Terima kasih kamu orang yang dermawan, ya, dermawan. Maka dari sisi ini namanya alhamdulillah lebih luas, ya, lebih luas. Memuji tidak hanya terbatas pada yaitu pemberian. Sedangkan asyukru dia lebih sempit daripada alhamdu karena namanya syukur itu berkaitan dengan pemberian dengan apa pemberian terima kasih ya, ya. kamu telah memberi saya buah ya misalnya tidak mungkin atau jarang kita mengatakan terima kasih ya kamu orang yang pandai ya nggak bisa terima kasih ya kamu orang yang pemberani kan tidak nyambung ya. tapi kalau alhamdu pantas ya memuji kamu hebat kamu pandai ya, kamu pemberani, kamu dermawan. Nah, ini perbedaan antara asyukru walhamdu ya. Eh? Asyukru walhamdu. Allah taala alam suwa <clears throat> Fayam bagi alat insani idza qara'aha maka pantas seyogyanya alal insan bagi manusia idza qara'aha apabila dia membaca Al-Fatihah la siyama fis lebih-lebih di dalam sholat. ayyakifa ala kulli ayatin. Ya, hendaklah dia berhenti pada setiap ayat. Pada setiap ayat, walaupun ya namanya uh, Al-Fatihah boleh, namanya boleh itu ya boleh. Tapi di sini saya menegaskan bahwasanya sepantasnya seorang membaca Al-Fatihah itu setiap ayat berhenti, ya setiap ayat berhenti. Lianna Allah Subhanahu wa taala yunajil abda fis sholat Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, yunajil abda membisikkan kepada hamba, berbincang-bincang kepada hamba fis sholat dalam sholatnya. Ida qala apabila hamba tersebut mengatakan Rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku telah memujiku kama fi hadis Abu Hurairah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa'udzakir nafsi wa iyyakum maka aku ingatkan kepada diriku wa iyyakum dan juga kepada kalian bi an wa nahnu naqul hadil ayat annallaha yunajina kami ingatkan kepada diriku dan kepada kalian untuk menghadirkan ya menghadirkan wa nahnu naqul sedangkan kita dalam keadaan membaca ayat-ayat ini hadir hati kita kita mungkin kalau kita mau koreksi banyak sekali kita dalam sholat kita nggak hadir ya. banyak sekali kita nggak hadir hati kita nggak hadir walaupun tubuh jasad kita menghadap ke barat ke kiblat tapi kalau ditanya hadir nggak hatinya saya kira mungkin jarang ya, jarang yang hadir kalaupun mungkin hadir mungkin sebentar hilang lagi ya, ya. banyak kesibukan kesibukan dunia yang kemudian akhirnya apa mengalahkan kesibukan kita dalam sholat ya dalam sholat coba bayangkan kalau kita lihat bagaimana salah seorang sahabat ketika dapat dia keterkena panah ya ketika mau diambil sebentar saya mau sholat dulu ya diambillah panah itu dalam keadaan apa dia so, sholat ternyata kesibukan dia dalam sholat mengalahkan sakitnya ketika diambil panah tersebut coba bayangkan luar biasa ya bagaimana hadirnya hati seorang sahabat ketika dalam sholatnya luar biasa kita digigit nyamuk sudah wah, kakinya sudah kemana-mana ya enggak ya, ini ini sahabat Abu Bakar Siddiq itu ketika sholat itu sampai ada burung itu mencok coba bayangkan burung itu bertengger di situ luar biasa seorang sahabat ya, kita enggak ada sampai sholat tarawih itu 7 menit 23 rakaat ya ini gimana mau burungnya mau mencok nggak mencok mencok ini kayak manggusah terus ya. Ya. ya. beda orang dulu dengan zaman sekarang ya, ini Nah, makanya di sini saya mengatakan adalah kita hadirkan hati kita ya ketika kita membaca ini ayat ini. Bayangkan ketika kita sholat itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbincang-bincang kepada kita. Oh ini masalah kalau seperti ini kita hadirkan, masa Allah, ya kita mungkin ya, nggak kepingin cepat-cepat sholat, nggak kepingin apa? Cepat-cepat sholat, ya hadirkan hati kita, ya, masya Allah. lina rifa'an nasolah silatun bainal abdi warubhi, Ya. Dalam kita mengetahui bahwasanya sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba warubhi dan kepada Tuhannya. Ya ini. Jadi sholat itu kalau kita perlu kita tingkatkan bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban, bukan hanya sekedar meninggalkan kewajiban saja. Jangan tingkatkan. Setelah menyadari dua kewajiban, kita hadirkan hati kita, ya bahwasanya kita butuh sholat, kita butuh Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ini luar biasa. Walihada qala nabiyyu alaihi salat wassalam Oleh karena itu Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma hubiba ilayya min dunyakum an-nisa." Ya, sesungguhnya hanyalah ya dicintakan ya kepadaku <clears throat> min dunyakum di antara dunia kalian apa an-nisa yaitu wanita-wanita batibu dan ya wangi-wangian atau mungkin keindahan wa ju'ilat qurratu aini fisola dan dijadikan ya qurratu aini yaitu qurratu aini yaitu penyejuk mata fisola ya penyejuk mataku di dalam sholat Rasulullah SAW ya ketika sholat itu dalam keadaan ya sejuk hatinya bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan e, gundah gulana mungkin pikirannya ya sedang mungkin ada masalah Rasulullah ya Bilal arih nih bisolah Hai Bilal, hari ini bersolat. Istirahat aku, ku dengan dengan solat. Kenapa? Solat itu adalah menjadi istirahat kita, minta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa beri wasolat, ya, wasolat. Ini. Ini. Jadi apa? Kita manfaatkan solat ini sebagai sarana kita yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak pas solat, Ya, kalau kita di jalan jarang kita ya bisa seperti itu, ya. Hanya dalam ketika sholat kita bisa, ya, yaitu hadir hati kita, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadir hati kita. Fayyakuratu ainil mu'minin Maka dia adalah penyejuk mata Yaitu penyejuk hati dari orang-orang mukmin. Nas'alallah ayaj'ala ayaj'alana wa iyyakum minhum Ya, kami minta kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian semua minhum di antara mereka. Jadi sholat itu terasa sejuk, ya. Sholat itu terasa sejuk, ya. Senang dengan sholat. Bahkan apa itu ketika datang adzan panggilan adzan ya kita bergegas senang dengan datangnya adzan sebagian orang tidak ya ketika datang duhur ya kok sudah duhur ya nah, seperti itu seperti itu jam segini sudah zuhur ya. tidak senang dengan apa hadirnya sholat ya, tidak senang dengan hadirnya hadirnya sholat masya Allah padahal sholat itu adalah sarana kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita mau ketemu dengan kekasih kita ketemu dengan Rob kita Tuhan kita yang selama ini memberikan kita banyak nikmat harta sehat anak semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka nikmat yang tertinggi nanti di surga itu bukan nikmatnya bidadari ya dapat 72 bidadari ya kemudian khomer minum khomer minum yaitu asal madu bukan itu nikmat yang tertinggi nikmat yang tertinggi adalah ketika seorang hamba melihat bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang tertinggi ya disebut dalam Ibnu Katsir pagi dan sore melihat Allah Subhanahu wa taala nah ini <clears throat> nikmat yang tertinggi. Kenapa kok bisa begitu? Jangan kan kok nanti di akhirat, mungkin kalau di dunia saya buat permisalan, ya seorang orang tua dengan anak, ketika dia lama nggak berjumpa, 10 tahun, 15 tahun, kemudian e, datang waktunya anak tersebut pulang, ya bapak ibu sama pulang, ya. Nah, kemudian waktu itu dia pulang setelah dia sampai rumahnya, bapak ibunya ternyata dia sedang makan, ya, dia sedang makan. Kemudian tiktoklah pintu, ya, assalamualaikum. Anak yang 15 tahun nggak ketemu, ya, kira-kira dia mau meneruskan kebanyakan, mau meneruskan makannya atau langsung ketemu anaknya, ketemu anaknya, ya, ketemu anaknya. Makanan yang enak tadi itu kalah dengan nikmatnya ketemu dengan anak kita yang selama ini kita berpisah ya nggak ketemu betapa rindunya ya seorang bapak kepada anaknya betapa kita sayangnya kepada anak kita yang selama ini apa berpisah puluhan tahun ya maka nikmatnya minuman nikmatnya makanan kalah dengan apa itu manusia dengan manusia bagaimana manusia dengan Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang di surga kalah semua dengan kenikmatan ketika kita bertemu dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kita banyak nikmat, memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan nikmat semuanya Allah berikan ya. ya. Bahkan apa yang tidak kita minta Allah pun kasih ya. Allah pun kasih. Siapa yang hari ini minta diberikan udara? Ada enggak? Siapa yang hari ini minta udara? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Allah kasih udara. Enggak. Tidak semua hari ini mungkin jamaah semua nggak semuanya minta sehat, tapi Allah berikan kita sehat. Ya. Allah tahu kebutuhan kita. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Wahuna soal dan di sini ada pertanyaan. Mungkin ain an tahu ba'dun nas yang mungkin datang dari sebagian manusia fayaqulu dia mengatakan idza kana fil masjid asratu alaf kulluhum yaqra'una al-fatihah ya apabila di dalam satu masjid ada 10.000 ya yang semuanya dia membaca al-fatihah al awal yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin yang pertama membaca Masani Wasani yastatihu surah lama ya, yukmilha yukmilha ba'du ya. yang kedua dia baru membaca yaitu surah al-fatihah baru memulai dan dia belum selesai wasalis kemudian yang tiga kalau yang ketiga Qur'an al-fatihah dia membaca al-fatihah waqad intaha minha dan sudah selesai au asak e, au syaka ala intiha atau dia mungkin ragu apakah sudah selesai atau belum dari membaca Al-Fatihah. Fahal yukallimullahu ahadahum am yukallimu kulla. Ya. Maka di sini pertanyaan apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada salah seorang dari antara mereka atau Allah berbicara kepada semuanya? Tadi kan bacanya ada yang di pertengahan, ada yang di awal, ada yang sudah selesai. Ya. Maka bagaimana Allah berbicara? Ya. Padahal di situ ada ribuan manusia. Ini loh, kalau orang ya dengan akal pikirannya seperti itu. Maka di sini saya eh, mengatakan Nakulu kami katakan yukalimul kulla maka dia mengatakan Allah SWT berbicara dengan semuanya ya semuanya Inna Allah azza wa jalla ya wasi'a kulla syai' rahmatan wa ilman ya Allah SWT itu mencakup itu segala sesuatu rahmatan wa ilman baik rahmatnya maupun ilmunya falau kanu allafan muallafan muallafatan walaupun mereka cuma ribuan ya bahkan jutaan walau ikhtalafat aqwaluhum walaupun berbeda yaitu ucapan mereka bahasa mereka berbeda ya ada yang Arab ada yang Indonesia ada yang Malaysia dan macam-macam Falkullu yujibuhullahu Maka semuanya Allah akan ijabai mereka Allah akan kabulkan mereka Wa wa'ala kulli syai'in qadir Dan Allah SWT atas segala sesuatu Maha mampu, qadir ya. wa rabbu azza wa jalla laisa ya mislu ahadin minal makhlukin maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti di antara satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya dan bayangkan Allah seperti makhluk hatta naqul idza sugila bi ahadina insaghala anil akhar ya sehingga kami mengatakan apabila <clears throat> disebutkan ya salah satu kami dari kami benar kita tersebut tersebutkan dengan yang lainnya itu kalau manusia ya Manusia kalau dia sibuk dengan satu urusan, nggak bisa dengan urusan yang yang lainnya. Dia sibuk dengan urusan satu urusan. Ya. Sibuk di masjid misalkan, dia sibuk uh, belajar. Dia nggak mungkin sibuk dengan di kuliahan, ya. karena manusia satu ini manusia. Farrobu azza wa akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya la yulhihi ya la yulhihi syai'un an syai'in tidak akan bisa mengalihkan ya perhatian sesuatu dari sesuatu yang lainnya fahuwa yukallimu hada wa yunajihi wa yukallimu sani wa kadzalika <clears throat> dan Allah SWT akan berbicara ya dengan yang ini dan Allah akan membisikkan dengan yang ini dan Allah juga akan berbicara kepada yang kedua ya demikian pula ya. jadi jangan kita samakan dengan makhluk pernah kita sampaikan Ketika orang mengingkari ayat-ayat Allah atau firman dalam hadis hadis yang berkaitan dengan sifat fi'liyah dari Allah SWT Allah turun ya Allah turun bagaimana Allah turun ketika dia mengakal dengan akal bagaimana Allah turun sementara namanya bumi ini kan berputar ya berputar ada siang dan ada malam Allah turun di sepertiga malam yang terakhir kalau di sini siang di sana malam kalau di sana malam di sini siang bagaimana Allah turun sebenarnya ini kan akal manusia turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Selesai, ya. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. <clears throat> Ada juga yang mengatakan, bagaimana malaikat malaikat malaikat nyawut, eh, malaikat maut dia mencabut nyawa. Ya di sini mati, di sana mati, di sana mati, di sana mati. Bagaimana ini? Mudah bagi Allah SWT ya, Jangan bayangkan itu sulit bagi Allah Mudah bagi Allah Jangan kalau sekarang besok di hari kiamat Allah akan musnahkan semua Mampu Bukan hanya penduduk dunia, penduduk langit pun Allah mampu kecuali Allah swt, malaikat semua ya, kecuali Allah yang eh, beberapa yang diizinkan Allah swt, meninggal semua, mati semua. Ya. Ini Allah swt maha maha mampu. Jangan kita bayangkan bagaimana Allah nanti mencabut nyawa yang ini sementara yang sana masih ada sana. Jangan seperti itu. Allah SWT ala kulli syai'in qadir kama annahu yuhasibul khala'i kulluhum akullahum yaumal qiyamah fi nisfi nahar sebagaimana Allah SWT akan menghisap makhluk-makhluk nanti kejadiannya adalah di akhirat nanti Allah akan menghisap manusia ya Allah akan menghisap manusia kullahum semuanya yaumal qiyamah di hari kiamat fi nisfi nahar di pertengahan siang ya. di pertengahan siang jadi semuanya. Ya. Kama qala ta'ala ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarrun wa ahsanu makila dan ashabul jannah penduduk e, yaitu surga yauma idzin pada hari itu khairun lebih baik mustaqarrun yaitu tempat tinggalnya wa ahsanu makila dan lebih baik yaitu makila yaitu tempatnya Wal takunu finnas benar. Ada sebagian ulama mengatakan alqailah di sini, makilah di sini <clears throat> dia adalah nisfun nahar, di pertengahan siang. Di pertengahan siang. Ini. Jadi Allah mampu, Allah mampu. Bagaimana nanti Allah SWT kan ya berbicara kepada manusia di hari akhir, ya. Sementara manusia punya bahasa tersendiri, ada bahasa Jawa, ada bahasa Jerman, ada bahasa ya Inggris, ada bahasa Arab. Ya. Apakah Allah mampu? Mampu Allah bagi Allah mampu. Ya. ya. Dan kita pikir bahwasanya Allah tidak bisa seperti itu, mampu. <clears throat> Idan latadunu ayuhal mukmin. Ya, oleh karena itu latadun jangan kamu sangka wahai orang mukmin anna sifatillahi kasifatil makhluk bahwasanya sifat-sifat Allah itu seperti sifatnya makhluk ya seperti sifatnya hamba au kasifatil khalqi atau sifatnya makhluk bal yajibu antuk minabiku lima ma fil Qur'an was sunnah bahkan wajib ya untuk mengimani bikuli majaa fil Quran dengan apa yang datang dalam Al Quran was sunnah dan sunnah min sifatillahi dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala wa alla tuqisuhu fi sifatil makhlukin dan jangan engkau kiaskan engkau samakan, engkau bandingkan bisifatil makhlukin dengan sifat-sifatnya makhluk ya. Laisa kami syai'un wa basir. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal ya. Itu bagi Allah dengan makhluknya. Bahwa Samiul Basir, akan tapi Allah Maha Samiul Basir. Ini fadilah atau keutamaan yang nomor lima. Kemudian yang ke enam kita sampaikan yaitu bahwasanya annaha ruqyatun azimatun lil mardha. Bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Ya, banyak sekali namanya sekarang apalagi zaman sekarang. Hati-hati ya ketika <clears throat> termasuk salah satu wasilah untuk e, mensihir seorang guna-guna itu lewat foto ya lewat foto Rasulullah SAW dulu lewat apa rambut lewat apa rambut sehingga beliau disihir waktu itu disihir ya oleh salah seorang Yahudi ya disihir lewat apa lewat rambut dan kemudian namanya sihir biasanya ada yaitu al yaitu ada simpulnya Nah, itu biasa kemudian ditanam, entah ditanam di dalam yaitu tanah atau yang lainnya. Waktu itu Rasulullah SAW simpulnya yang digunakan untuk menyihir beliau, ya, yaitu dalam sumur, di dalam sumur di bawah batu. Coba bayangkan, ya, betapa tersembunyinya yaitu simpul yang digunakan oleh tukang sihir tadi itu, ya, ini. Tapi malaikat Jibril ya atas izin Allah beliau mengabari bahwasanya simpulnya di dalam kemudian dikeluarkan ya kemudian dikeluarkan <clears throat> jadi hati-hati yang mungkin ya di medsos ya sering eh, ngapot uh, gambar ya gambar atau mungkin kita punya keluarga perempuan wanita ya itu jangan sering-sering atau kalau bisa tidak usah di ekspos di yaitu media sosial. Nanti kalau dia apa itu ada orang yang tidak senang atau orang yang sangat cintanya dan ditolak bisa jadi itu dengan apa? jadikan wasilah untuk apa? berbuat jahat, berbuat jahat. Annaha ruqyatun 'azimatun lil Marto. Ini adalah rukyah yang sangat agung bagi orang yang sakit. Fa idza quri'a biha 'alal maridi syufiya bidnillah. Apabila dibacakan ya dengan Al-Fatihah alal marid ya, atas orang yang mati eh, atas orang yang sakit syufia maka dia akan sembuh bidillah atas izin Allah Subhanahu wa taala apa dalilnya dalilun dalilu dalika anna Rasulullah SAW dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW bahasa sariyatan ya mubahasan Rasulullah pernah mengirim yaitu syariah salah seorang ya salah beberapa kelompok dari sahabatnya ya yang diutus fanazalu ala qaumin duyufan. Kemudian sahabat tadi itu, beberapa sahabat tadi itu singgah di suatu kaum. Ya. Duyufan sebagai tamu, sebagai tamu. Orang Arab walaupun jahiliyah, tapi kalau untuk urusan menjamu tamu mereka terdepan. Orang Arab walaupun di zaman jahiliyah, kalau untuk urusan menjamu tamu mereka nggak segan-segan ngambil di belakang ngambil apa itu kambing sembelihkan untuk apa menghormati tamu ya mungkin orang Jawa kalah ya orang Jawa itu kadang ada tamu air putih aja nggak keluar kadang nggak keluar ya orang Arab itu kalau sudah ada tamu nggak segan kan dia nyembelih apa kambing ya kambing ini kadang kita suka kebangetan ya kita kebangetan air putih aja nggak nggak keluar Walakin al-qaum akan tapi kaum tersebut lam yudayifuhum. Mereka tidak menjamu para sahabat tadi itu. Nah, ini, padahal kebiasaan orang Arab menjamu oh, tamu, ini tidak. Walam yukrimuhum dan mereka tidaklah menghormati mereka. Wahada lu'umun babakhlun babukhlun dan ini adalah sebuah kecelaan eh, dan bakhil ya, sesuatu yang sangat bakhil ya. id anal arba fi jahiliyatiha fi jahiliyatiha tukrimu doif ya di mana bahwasanya orang Arab ya dalam kejahiliannya mereka mereka dalam hidup jahiliyah ya walaupun seperti itu tukrimu doif yaitu mereka adalah orang yang memuliakan tamu Lakin haulai makromu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak memuliakan yaitu para sahabat, beberapa kelompok sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alati Rasulu alaihi salatu wasallam yang Rasulullah telah mengutus mereka. Faktajalu nahiyatan. Kemudian mereka eh, ya, apa itu berpaling. Mereka eh, itu ya istilahnya berpaling dari situ dari beberapa sisi. <clears throat> Fabainama mahum kadalika, maka tatalah mereka dalam keadaan seperti itu, itludigo sayyidu eh, sayyidu ulaika. Ternyata ada sayyidu ulaika yaitu sayyidnya, pemimpin mereka itu yang ludigo terkena sengatan, ya, terkena sengatan. Fakolu kemudian mereka mengatakan hal ma'akum min dawa apakah kalian punya obat ya jadi yang tadinya mereka tidak jamu tamu tapi tidak jamu para sahabat tadi itu, ketika eh, yaitu ada pemimpin mereka yang terkena sengatan, mereka kemudian tanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang punya obat? Aurokin atau orang yang dia bisa meruqyah Faqalu maka para sahabat mengatakan innakum lam takro eh, lam takruna Sungguhnya kalian tidak mungkin maksudnya adalah tidak memuliakan kami. Ya, atau mungkin tukiruna atau takrauna. Ya. Wala naf'alu hatta naj'alu lana ju'lan. Dan kami tidak akan berbuat sehingga kalian menjadikan untuk kami yaitu kambing ya menjadikan apa kambing menjadikan untuk kami yaitu kambing fajalu lahum qati'an minasyad ya kemudian akhirnya kaum tadi itu ya menyetujui dan mengasihi kepada para sahabat tadi itu yaitu shad yaitu kambing <clears throat> dan memberikan kambing. Faqalu la nakudu hatta nas'ala anabiya fasaluhu. Kemudian setelah dapat kambing tersebut, kemudian mereka mengatakan kami tidak akan mengambil dari hewan kambing tersebut sehingga kami akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya mereka bertanya. Maksudnya boleh enggak dimakan seperti itu. Tadi kan dikasih dari hasil e, ruyah tadi itu. Fatuhika ya. Keafan tadi kelewatan ya. Baca Allah yaqra'u bi umil Quran. apa nah, di atasnya. Kemudian akhirnya e, mulailah dia membaca umul Quran yaitu Al-Fatihah. Wa yajma'u buzaqahu. Kemudian mengumpulkan yaitu air ludahnya Wayat fil kemudian diludahkan, kemudian meludah. Fabaroa kemudian sembuh. pak Fa'atau bisa ya, kemudian akhirnya mereka ngasih dari e, tadi itu dengan hewan atau kambing tadi itu. Faqalu kemudian mereka mengatakan la nakhuduhu hatta nas'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam saluhu, Kemudian kami mengatakan kami tidak akan menyentuh, kami mengambil yaitu e, kambing tadi itu sehingga kami bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhika kemudian Nabi tertawa atau tersenyum tertawa Bakola kemudian Nabi Muhammad SAW berkata Wama ataroka ya anha rukyah dari mana engkau tahu kalau al-fatihah itu adalah rukyah ya adalah apa dia bisa untuk mengobati Kuduha, hmm. ambillah, ambillah, ambillah. Hewan tadi itu berarti ini bu, boleh. Wadribuli tribuli sahmin ya dan jadikan aku bagian, aku dikasih ya, dikasih. Ini bahwasanya uh, nanti ada apa faedah. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Qala idribuli bi sahmin ya. Jadikanlah untukku yaitu bagian. Yakni utuni minhu. Yaitu berikan kepadaku yaitu dari hewan hewan tersebut, dari kambing tersebut. Inama qala koladalika lalil hajah Rasul mengatakan seperti itu itu bukan karena kepingin ya. Bukan Rasul kepingin untuk apa? Makan. Hmm. Lil ila sahmi. Ya, Rasulullah kepingin dapat bagian tidak. Wa inama liyutayyiba kulubahum Hanya hanyalah Rasulullah itu kepingin menyenangkan hati mereka, ya, menyenangkan hati para para sahabat wali ajri ayat minu ayat eh, it makna ayat mainu ya ayat mainu dan agar hati mereka itu tenang kan tadi kan mereka sempat nggak mau ngambil dari hewan tersebut dan agar mereka apa Ayat mainu hati mereka tenang Li al mufti ya ida fa'ala ma yufti bihi sara dalika ablau natan fi qalbil muftalahu karena orang yang berfatwa ya apa dia mengerjakan apa ya, liana idza fa'ala ma yufti apa ya, dia mengerjakan apa yang difatwakan maka itu lebih menenang eh, menenangkan menteramkan ya di dalam hati orang yang diberi fatwa misalkan eh, di sini banyak aqua sebenarnya kan <clears throat> tanya ya saya bolehkah saya minum aqua Kemudian ketika saya ditanya, ya boleh, boleh silakan. Tapi saya nggak minum aqua. Mereka orang arahkan mata loh. Ini beneran boleh nggak ya? Tapi kok saya nggak minum aqua ya? Iya. Ya nggak. Tapi kalau iya boleh, dia kemudian minum. Wah berarti, ya berarti memang boleh beneran, ya, boleh beneran. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Karena apa? Orang yang mufti kalau dia kemudian mengerjakan apa yang dipatwakan, ya itu itu lebih menenteramkan yaitu menenteramkan yaitu jiwa orang yang diminta yaitu e, eh, di fatwa tadi itu orang minta fatwa tadi itu qala alladhi Fatihah. Kemudian berkata kepada laki-laki yang dia membaca Al-Fatihah ala hadzal ladzi faburi'a. Ya membaca Al-Fatihah atas orang yang terkena sengatan kemudian dia sembuh. Wa ma taraka annama annaha ruqyatun. Ya. Dari mana engkau tahu bahwasanya di Al-Fatihah adalah ruqyah? Qala dzalika iqraran. Ini adalah sebuah ikrar, penegasan, ketetapan. Ya, bi annaha ruqyatun. Yurqa biha al Ya, bahwasanya dia adalah ruqyah yang ya dijadikan ru'yah dengannya yaitu orang yang sakit atau dia dibacakan kepada orang yang yang sakit fayasfu nabi amrillah dan akhirnya mereka sembuh ya dengan yaitu izin Allah Subhanahu wa taala akan tapi ya kenapa sekarang banyak orang diru'yah gak sembuh-sembuh nah ini ada sebabnya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan akan datang. Ya, bisa jadi itu dari orang yang merukyah. Ya, bisa jadi mungkin bacaannya perlu dibenarkan. Karena ada sebagian ketika dirukyah ternyata jinnya malah ngajari. Ya, bacanya kurang bagus, dia malah lebih bagus. ini kan, nah ini malah ngisen-ngisen gitu seperti ini kan. <laughs> ya mau mau dirukyah ternyata malah dia ngajari benarkan malah. Ya, ini bisa jadi. Atau mungkin orang yang diruyah sudah nggak percaya juga ini apa wah aku nggak mau seperti ini, aku mau ke rumah sakit aja. Ini berarti dia ragu. Ini nggak bermanfaat seperti ini. Ini nggak nggak bermanfaat. Ya. Bahkan ada seorang yang meruyah tapi dia punya yaitu sebagian perbuatan maksiat. Akhirnya dibongkar di situ sama jinnya. Nah, ini akhirnya malah dia malu sendiri. <laughs> ya, ini makanya di sini harus nanti ada beberapa apa yang bisa menghalangi yaitu ru'yah tadi itu e, kenapa tidak bermanfaat ya tidak bermanfaat ya walaupun di sini yaitu namanya kita nggak sama dengan sahabat kualitas kita nggak sama dengan sahabat e, tapi paling tidak kan berpengaruh gitu ya paling tidak berpengaruh ya.